Semua itu menunjukkan bahwasanya Islam harga mati. Semua harus kembali kepada Islam, kembali kepada bimbingan-bimbingan Islam. Ikhwan fillah disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang kondisi akhir umat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك Sungguh kata beliau akan datang pada umatku akan menimpa umatku apa-apa yang menimpa Bani Israel terdahulu. Sandal dengan sandal. Ini betul-betul sama, mirip. Hingga kalau seandainya dari kalangan Bani Israel tadi ada yang mengumpuli ibunya terang-terangan menzinai ibunya terang-terangan, niscaya pada umatku akan ada pihak yang melakukannya. Wa inna bani Israel aftaraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 milah. وتفترق أمتي ummati ثلاث وسبعين ملة dan umatku pun nanti akan terpecah menjadi 73 milah lebih banyak daripada Bani Israel Rasul mengatakan kulluhum finnari illa millatun wahidah semuanya dalam neraka kecuali satu milah Kalau Man hiya ya Rasulullah? Mereka para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Yang sesuai dengan pimpinan Rasul dan para sahabatnya. Ini hadis dihasankan sebagian ulama. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan tentang kondisi perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin. Juga datang dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan di dalamnya ada penambahan lafaz. Kata Rasulullah Wasallam, "Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi." La yabqa minhu irqun wala مفصل illa dakhala. dan sungguh kata Rasul akan muncul, akan keluar dari umatku suatu kaum yang diraksuki, yang dijalari oleh penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu, hawa nafsu, bid'ah, bid'ah. Seperti penyakit rabies itu menjalari, merayapi eh, korbannya. Tidak menyisakan satu urat pun tidak pula satu sendi pun, melainkan penyakit itu pasti akan memasukinya. Ikhwanatina azakumullah dua hadis ini menggambarkan kepada kita kondisi yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata Ar-Rasul salatu Wasallam memberitakan tidak semua umat Islam, tidak semua kaum muslimin itu benar ternyata banyak yang menyimpang daripada yang lurus. Beliau menggambarkan terpecah menjadi 73 sekte. 72-nya, 72-nya diancam dengan neraka. Padahal mereka muslim, bukan kafir, tapi menyimpang dari Islam yang benar. Hanya satu yang dinyatakan selamat yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Islam yang sesuai dengan bimbinganku dan para sahabatku. Seorang muslim yang berpegang teguh dengan bimbinganku dan para sahabat Hadis yang kedua menggambarkan kepada kita para fikum terkait dengan dahsyatnya efek penyimpangan. Yang namanya hawa nafsu, yang namanya penyimpangan, yang namanya bid'ah akan merasuki kaum muslimin diumpamakan seperti penyakit karena gigitan anjing gila namanya rabies diumpamakan seperti itu begitu tergigit maka langsung menjalar ke semua anggota tubuhnya tidak ada satu urat pun atau persendian pun melainkan akan dikenai oleh penyakit tadi begitu pula yang namanya hawa nafsu yang namanya penyimpangan, yang namanya bid'ah ketika masuk di tengah-tengah kaum muslimin langsung menjalar di kalangan kaum muslimin sehingga banyak yang terkena penyimpangan tadi, banyak korban barakallahu. Bayangkan 72 yang kena, satu yang selamat. Dari sini khonamtin azakumullah dan sering ditegaskan di majelis ini bahwasanya tidak cukup hanya semata-mata berislam. Tetapi dalam berislam harus dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Berislam sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Islam yang di atas sunnah Rasul. Islam dengan pemahaman para sahabat, kaum salaf. Dan perhatikan di dalam riwayat yang saya bacakan tadi ya ikhwan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin, adanya e, perselisihan di kalangan kaum muslimin, sekte begitu banyak, Rasul hanya menyebut satu. Hanya menyebut satu yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dan menyebut yang lain. Maka yang satu itu juga harga mati. Anda dikasih dua pilihan bergabung dengan yang satu tadi yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya Islam di atas sunnah atau Anda bergabung dengan sekte-sekte yang lain yang menyimpang yang diancam dengan neraka kulluhum finnar semuanya dalam neraka dua pilihan mau masuk neraka dengan e, berbagai macam sekte-sekte paham-paham yang menyimpang tadi ataukah kepingin selamat dari neraka bergabung dengan Rasul dan para sahabatnya? Jawabannya pengen neraka. Jawabannya tidak. Jawabannya harus kembali kepada bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Maka kita pun juga menyatakan bahwasanya ketika kita mengatakan Islam itu harga mati, kita mengatakan sunnah Rasul harga mati. Sunnah Rasul harga mati pemahaman para sahabat kaum salaf harga mati, Islam di atas sunnah dan pemahaman salaf harga mati. Titik nggak pakai koma. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka dia akan masuk dalam kubangan-kubangan kesesatan, sekte-sekte yang menyimpang atau bahkan mungkin masuk dalam kubangan-kubangan kekufuran-kekufuran yang ada. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian pihak yang selamat dari kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan. Pegangannya kuat, Islam harga mati. Bagus. Tapi ada yang kurang. Hmm, semata-mata Islam. Lanjutkan perjuangan. Teruskan pengorbanan. Berjuang untuk berislam sesuai dengan bimbingan Rasul. Contoh Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat naik menjadi sunnah Rasul harga mati. Pemahaman salaf harga mati. Barakallahu Yang menyelisihinya masuk dalam kerangka sekte-sekte sesat yang menyimpang yang mereka semuanya sungguhnya adalah kaum muslimin. Allahul musta'an, jangan sampai terkena penyakit rabies. Kalau terkena penyakit rabies anjing gila, ujung-ujungnya paling mati, jasadnya mati. Tapi insya Allah akidahnya masih lurus. Tapi kalau kena penyakit rabies penyimpangan, rabies pemahaman radikal, rabies pemahaman-pemahaman sesat, rabies sekte-sekte yang menyimpang, ini yang digigit itu akidah kamu. Prinsipmu, manhajmu itu yang digigit yang langsung terkena Hah? namanya apa ini terkena apa ya Pak? penyakitnya tadi itu langsung menjalar ke seluruh pemahamanmu ke seluruh ibadahmu ke seluruh uh, agamamu ideologimu akhirnya akidah kamu mati akidah kamu menyimpang walaupun jasad kamu sehat walafiat Mengerikan yang mana? Yang paling mengerikan mati akidahnya. Dikarenakan ancamannya neraka. Kulluhum finnar. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Hadza wadih. Saya mau tanya, ketika kita terang-terangan tegas-tegasan dengan bahasa yang lantang menyatakan Islam harga mati, sunnah Rasul harga mati, Nah, terus bagaimana kalau ada yang kemudian menyatakan terkait dengan kebangsaan dan kenegaraan NKRI harga mati? Itu dikatakan ucapan yang hak atau ucapan yang fatil? Saya mau tanya, tenang saja. Saya mau ngelirik-ngelirik dulu. Gimana dengan pernyataan yang menyatakan NKRI harga mati, titik nggak pakai koma. Yang nggak suka NKRI silakan go dari sini. Nah, Pak, Masya Allah. Gimana Pak? Itu ucapan yang hak atau atau ucapan yang batil? Ucapannya hak. Kenapa kok dikatakan yang hak? Hmm? Padahal ayatnya, hadisnya dari tadi kita bacakan itu semua berbicara masalah Al-Quran, Al-Hadid, Islam. Sunnah Rasul. Ini NKRI Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak mengatakan sunnah Quran Anda Pak. Hak atau batil? Hah? Oh, berubah lagi ya Evan. Tadi mengatakan hak, sekatakan, sekarang mengatakan batil. Ada dua pendapat. Hmm. Atau goncang pendapatnya. Saya kepingin jawaban yang mantap, jelas, dan siap ditanya argumentasinya. Hmm, ah, apa ini? Yang mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Duh, enggak ada angkat tangan rupanya ini. Angkat tangan ini gitu loh saya Ustaz ah ucapan batil kenapa kok dikatakan batil kadangkala nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Yang mananya yang nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah ini? Eh, yang saya tanyakan itu pernyataan tadi NKRI harga mati. Ucapannya hak atau ucapan yang fatin? Batil ya? Batil. Hah? Hak. Kenapa kok hak? Ah, terkano ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah. Yang roji yang mana? Ini hak, ini batil, hak batil. Yang roji yang mana? yang hak. Alasannya sama. Hmm. Harga mati. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang punya jawabannya ikhwan? Eh? Nah, gimana jawabannya kira-kira? Antum, antum, antum. Yang hak ya. Itu ucapan yang hak. NKRI harga mati. Titik nggak pakai koma. Eh, ada komanya ndak? Ada komanya ndak? Loh. Ada komanya katanya. Apa komanya ini? Gimana? Al-Quran, Sunnah NKRI. Gimana ya Pak? Bahasanya yang yang yang bagus gitu loh, yang gampang dipahami gitu loh. Nah, ya Pak. Nah itu sebagian pihak ketika membaca statement yang semacam itu, NKRI harga mati, uh, batal. Nah, yang betul itu Islam harga mati, Quran Sunnah harga mati, kok NKRI ini asobiah Hmm, Masya Allah. Jawabannya barakallahu fikum dirinci. Antum katakan hak secara mutlak salah. Antum katakan batil secara mutlak juga salah. Yang betul adalah dirinci. Nah, ada komanya tadi. Cuman bahasanya kurang sedikit. <laughs> gitu. Jawabannya fikum. Jawabannya kalau kalimat NKRI harga mati ialah untuk menanamkan kepada segenap penduduk atau masyarakat Indonesia Raya memiliki jiwa, sosial jiwa, nasionalisme yang tinggi dalam artian betul-betul mentaati pemerintahnya, mentaati penguasanya, jangan sampai menjadi warga negara yang memberontak penguasanya. Ini benar. Dikarenakan dalam Islam, dalam nasul kitab, was sunnah, Al-Quran dan hadis sangat banyak diterangkan tentang perintah e, untuk mendengar dan mentaati penguasa kita. Tapi harus dan wajib dikasih tambahan keterangan selama di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bahasa yang lebih simpel selama tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya gampang aslinya sering atau dengar cuman oh grogi naam kita mengatakan NKRI harga mati naam selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mentaati penguasa kita mentaati pemerintah kita, mendengarkan mereka, walaupun mereka bukan orang yang saleh, walaupun walaupun walaupun walaupun dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada, selama mereka muslim kita dengarkan dan kita taati namun dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nas hadisnya Rasul dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala huma kata Rasul illa ayyu mara bi maksiatin kecuali kalau diperintah dengan kemaksiatan fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah maka ketika diperintahkan dengan kemaksiatan tidak boleh mendengarkan dan mentaati penguasa dalam bab kemaksiatan tadi barakallahu fikum kita gitu insyaallah ya Nah, yang mengatakan batil itu orang-orang khawarij. Bukan, Tidak menuduh, tidak menuduh ya Ikhwan. Uh, itu pemahamannya khawarij. Barakallahu Mereka melupakan sekian banyak dalil, ayat dan ahadis yang menjelaskan kewajiban taat kepada pemerintah. Barakallahu fikum. Itu di, di, disebutkan dituliskan oleh penguasa kita supaya menekan berbagai macam pihak yang ingin memberontak penguasanya. Dalam Islam pemberontakan kepada penguasa itu perkara yang haram termasuk dosa besar, pelakunya yang mati termasuk mati jahiliyah. Mati di atas dosa besar. Tapi Islam memberikan keterangan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Sebab ketaatan kepada penguasa itu ketaatan kepada makhluk tidak mutlak harus terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. NKRI harga mati selagi bukan kemaksiatan. Nah, um. yang berikutnya, apakah ketika kita menyatakan Islam harga mati, sunnah Rasul harga mati. Berarti kita tidak memiliki yang namanya muamalah, memiliki akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Jawabannya. Itu kan kesannya kan, wah ini bahasa-bahasanya kok radikal banget. Nah gitu ya. Nah, Islam harga mati. Sunnah Rasul harga mati. Nah, apalagi tambah lagi eh, kita bela dengan darah dan harta kita. Masya Allah gitu ya. Oh, radikal banget ini. Ya. Apakah dipahami dari situ bahwasanya Islam tidak mengenal yang namanya kelembutan, tidak mengenal yang namanya kesantunan, tidak mengenal yang namanya perdamaian, tidak mengenal yang namanya akhlakul karimah? Jawabannya, Hah? sangat mengenal. Barakallahu fikum. Makanya perlu dikasih mukadimah sebelumnya bagaimana Islam yang sesungguhnya itu. Barakallahu fikum. Islam secara kafah, akidah, ibadah, dakwah, manhaj, akhlak, adab, muamalah dan semua aspek kehidupan yang ada. Barakallahu fikum. Itu harga mati. Ketika berakhlak dengan akhlak Islam, ketika beradab dengan adab Islam, ketika bermuamalah dengan muamalah Islam, juga ketika berdakwah dengan dakwah Islam, ketika beribadah dengan ritual sesuai dengan bimbingan Islam, juga ketika berakidah sesuai dengan akidah Islam was sunnah. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Sehingga jangan dipahami, wah, ini sangar-sangar semua ini. garang-garang semua ini. Tidak sedikit pun tercium aroma-aroma kelembutan dan kedamaian. enggak. Oh, Islam dengan makna yang menyeluruh harga mati. Tidak perlu kita menggunakan adabnya orang lain, akhlaknya orang lain yang kita bahas, yang kita yang kita pelajari, yang kita contoh, kita amalkan akhlak dan adabnya Islam. Barakallahu fiikum. Baik. Ketika kita mengatakan barakallahu fikum, Islam harga mati. Apakah berarti kita sedikit pun tidak memberikan ruang untuk orang-orang kafir? Hmm? Jawabannya, kawan. Ini penting untuk saya sebutkan supaya anda jangan salah paham dengan judulnya. Hah? Apakah Islam tidak memberikan ruang sedikit pun untuk orang-orang kafir? Jawabannya? Hah? diberikan ruang dalam bab muamalah dunia, dalam bab uh, uh, Masya Allah. Berarti saya nggak khawatir Evan dengan judul yang saya buat itu Evan ya. Islam harga mati. Nama Evan. Jangan dipahami dari kalimat tersebut. Islam harga mati. Seakan-akan sedikit pun tidak ada ruang untuk non-muslim. Lah, Islam memberikan ruang untuk non-muslim tapi ada batas-batas dan aturan-aturannya. Kaum muslimin diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir, dengan non-muslim. Satu dalam perkara-perkara duniawi saja. Paham salah ya? Urusan duniawi, muamalah duniawiyah dan bukan muamalah-muamalah keagamaan atau prinsip. Allah tidak melakukan demikian apa. Itu termasuk indahnya Islam, termasuk uh, kebaikan dan rahmatnya Islam. Dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW beliau menggadaikan baju besinya di seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok syair. Muhammad dengan orang Yahudi. Bahkan ya, sangat maklum. Ha? Muhammad duniawiya terkait dengan perniagaan dan segala macamnya diperbolehkan selama tidak ada pelanggaran terkait dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip keagamaan. Ketika terkait dengan prinsip-prinsip keagamaan harus tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jangan lupa itu ya, Juga barakallahu fikum terkait dengan masalah al-qital wal jihad. Terkait dengan masalah perang dan berjihad melawan orang-orang kafir. Itu tidak semua orang kafir diperangi. Nah semua orang kafir kita berjihad melawan mereka. Ada klasifikasi orang-orang kafir. Sering disampaikan, diulang lagi supaya dipahami ya ikhwan Barakulahikum. Ada yang namanya kafir zimmi. Orang kafir yang hidup bersama dengan muslimin di sebuah negara. Ini ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Nah, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi diperangi. Tidak boleh hidup rukun bersama dengan mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Selama mereka tidak menghinakan Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau Islam. Yang kedua namanya kafir mustakman. Orang kafir yang masuk ke wilayah muslimin dengan visa resmi. Jaminan keamanan penguasa kita. Dubes-dubes mancanegara. Turis-turis asing Ah, yang masuk ke wilayah kita untuk event-event tertentu, pendidikan, olahraga, kebudayaan dan segala macamnya. Mereka semua sama kayak kafir dini, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Biasa bersama dengan kaum muslimin dalam keadaan dunia wiyah selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Yang ketiga, kafir muahad. Orang-orang kafir yang ada di, di, di, di negaranya masing-masing, namun memiliki hubungan uh, yang baik dengan negara kaum muslimin, hubungan ekonomi, ha, hubungan ekonomi, pertahanan, budaya, pendidikan dan segala macamnya. Tidak ada perang di antara mereka, ada ikatan janji dengan mereka semua. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Barakallahu Paham insyaallah ya? Bahkan dalam Islam karena ketika kaum muslimin ada ikatan ahd perjanjian dengan wilayah-wilayah orang-orang kafir. Ketika orang kafir tadi perang dengan orang lain, tayyib, perang dengan orang lain yang sama-sama kafir, kita sebagai seorang muslim yang punya ikatan janji membela yang kafir yang masih punya ikatan janji sama kita. Kita bela dia. Sampai sejauh itu para keluarga. Paham insya Allah ya? Sampai sejauh itu. Hanya, semata-mata terkait dengan ikatan janji. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Paham ya Yang diperangi hanya kafir harbi. Orang kafir yang terang-terangan membantai kaum muslimin, menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya, Al-Quran, atau agama Islam. Dan penguasa kita mengibarkan bendera perang melawan mereka. Maka kaum muslimin pun berperang bersama dengan penguasa dan pemerintahnya untuk melawan orang-orang kafir tadi. Dalam kancah perang melawan kafir harfi tadi juga Islam memberikan ruang, nggak sembarangan. Dilarang untuk mutilasi, dilarang membunuh anak kecil, dilarang untuk membunuh perempuan, dilarang membunuh yang tua-tua bangka yang tidak ikut andil dalam peperangan tadi. Itu namanya rahmatnya Islam. Sehingga pengertian Islam harga mati itu menganjurkan kepada segenap kaum muslimin untuk bersemangat mengkaji Islam. Jangan dibenci. Semangat mengkaji Islam, mendalami Islam dengan sumber yang benar, Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dan para ulama kaum muslimin. Diamalkan, didakwahkan, dipegangi kuat-kuat, jangan goyah dengan iming-iming apapun. Jangan dibenci, Jangan dihinakan, jangan direndahkan, diperjuangkan dan dibela. Bukan berarti meniadakan prinsip-prinsip yang lain. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Ini memberikan didikan kepada kaum muslimin supaya menjadi muslim yang betul-betul taat dalam beragama. Secara menyeluruh dari mulai bab akidah sampai dalam perkara-perkara muamalah dan perkara-perkara yang lebih detail daripada itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang mau tanyakan ya, Ikhwan? Hmm? Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan masalah uh, berislam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tatkala kita mengatakan sunnah Rasul harga mati, Bukan kemudian kita memiliki pemahaman yang berlebih. Yang kemudian e, mensikapi segala sesuatu yang berseberangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang berlebih. Ha? Mungkin sampai pada tingkat mengkafirkan kaum muslimin yang menyimpang. Lah, itu jangan dipahami ke arah sana barakallahu Tapi mendidik kaum muslimin Barakallahu fikum untuk betul-betul dalam berislam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas siratal mustaqim dan mengamalkan dengan benar. Ketika Islam dikerjakan dengan benar, sunnah dimunculkan dengan benar, maka yang akan terjadi adalah rahmat bagi segenap alam raya ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tema berikutnya adalah mewaspadai bahaya laten penyimpangan. Nah, catat. Hmm, insya Allah. Yang berikutnya ikhwan ya adalah mewaspadai bahaya laten penyimpangan. Insya Allah.